Sekarang kita baca Dobatul Ukola Masih tentang Riwayat Yang menyampaikan Mutiara Hikmah Umar bin Al-Khattab Ada 18 Yang kita sudah baca baru berapa? Baru dua Yang pertama apa? maka fa'ta man ya'sillaha fika bimithli an Allah fihi kamu tidak akan membalas, tidak akan mampu membalas orang yang berani maksiat kepada Allah demi kamu dengan semisal kamu taat kepada Allah demi dia. Ada orang bersahabat, si A sama si B bersahabat. Si A ini demi persahabatannya dengan si B dia berani maksiat. Hmm. Dia ingin memberi pemberian kepada si B, tapi dia nggak punya sesuatu. Akhirnya dia apa? Rela mencuri hmm. demi si B tadi. Orang seperti ini Walaupun dia lakukan itu dengan alasan persahabatan, solidaritas, kecintaan, itu tidak dibenarkan dan itu namanya apa? Cinta bu, buta. Nah kalau ketemu teman yang seperti itu, kamu tidak akan bisa membalas ya tindakan dia dengan kamu taat kepada Allah demi dia. Hmm. Artinya apa? Kalau menemukan teman yang seperti ini, hendaklah apa? Dinasihati kalau dia bisa. Tak boleh begitu kamu. Hmm. Jangan semata-mata solidaritas kepada saya, rasa berteman kepada saya kamu berbuat maksiat tidak boleh dinasihati Kalau dia tidak bisa dinasihati, maka jangan ditemani. Ya. Karena nanti dia akan menuntut dari kamu yang semisal itu. Ya. Oh, kemarin saya saja mencuri demi kamu. Sekarang kamu dong. Ah, kan? Ini bahaya. Nanti dia akan nuntut kamu melakukan yang sama. Sementara kamu gak berani. Saya takut kepada Allah. Iya. Maka nggak bisa ini. Nggak bisa apa? Langgeng persahabatan yang seperti ini modelnya. Ya. Udah. Demi persahabatan. Hari ini saya rela. Ya apa? menghirup belanja. Ya. Nyimeng, nyimeng. Hmm. Tapi besok kamu, oh gitu. Ah, yang kayak gini jangan apa? Jangan ditemenin. Bang. Kalau dia bisa dinas-nas, nggak boleh kalau begitu. hak Allah, hak Rasulnya, hak Islam ini lebih kamu junjung tinggi daripada hak yang lain. Walaupun teman. Maka ketika teman memaksa kamu, meminta kamu demi persahabatan, demi solidaritas, untuk kamu berbuat maksiat, jangan kamu turuti. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika dalam satu peperangan ada panglima marah kepada pasukannya. Akhirnya dia ingin menguji kesetiaan pasukannya ini. Dia nyalakan api, membakar menyala. Dia meminta kepada pasukannya, kalau kamu setia kepada saya, masuk ke dalam api ini. Maka tidak ada yang masuk. Sampai beritanya kepada Nabi SAW dan diberitakan oleh Nabi SAW kalau ada dari kalian yang saat itu masuk ke dalam api dia akan enggak dia akan keluar selamanya. Ini dia akan menjawab yang diadab. Walaupun itu panglima yang kamu junjung, pimpinanmu ya. kalau mengajakmu memerintahmu untuk berbuat maksiat berbuat yang haram kita enggak tidak walau itu pimpinan kalau memerintah mengajak kamu bermaksiat jangan ditaati namanya kamu apa berhadapan dengan murka Allah tidak boleh. Begitu pula dalam bersahabatnya. Kalau ada teman yang rela maksiat kepada Allah demi kamu, maka kamu tidak akan bisa membalas tindakan dia dengan kamu menaati Allah demi dia. Karena dia nanti akan menuntut darimu perbuatan yang sama. Maka yang seperti ini kalau bisa dinasihati dinasihati, kalau tidak bisa ditinggalkan. Ini yang pertama dari kata kata hikmah Umar bin Khattab. Yang kedua apa? Yang kedua intinya tentang apa? Tentang husnuzan kepada teman. Ya. Jangan biasa apa? Suu su'uban. Kata Umar bin Khattab, Wada amra ala ahsanih. Tempatkanlah urusan saudaramu pada tempat yang terbaik. Hatta yatiyaka minhu ma yarlibuk. Hingga datang kepadamu dari urusan temanmu itu sesuatu yang menguatkanmu. Ini menguatkan persangkaanmu yang tidak baik. Tapi selama tidak ada penguat, tidak ada bukti atas persangkaan yang tidak baik tadi, maka bersangkalah yang baik. Selama kamu tidak memiliki apa? Bukti atas persangkaan yang tidak baik tadi. Tapi kemudian beliau mengatakan wala tadunanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarran wa anta tajidu fil khairi mahmala Janganlah kamu menganggap kalimat yang keluar dari seorang muslim sebagai suatu kejelekan. Sementara kamu masih bisa membawanya kepada kebaikan. Kadang seorang itu mengucapkan satu kalimat yang maknanya itu bisa dimaknakan baik, bisa pula dimaknakan apa? Enggak baik, buruk. Maka adabnya adalah apa? bawalah kalimat tadi pada makna yang baik selagi masih mungkin. Jangan diartikan yang negatif. Nah, Bahasanya apa? Sentimen gitu. Ada saudaranya bicara begini. Ini bicara bisa diartikan baik, bisa jadi nggak baik. Kalau seperti ini yang kamu dapat dari saudara muslim maka bawalah kepada mana yang baik. Gak usah dibawa kepada mana yang buruk. Ini. Nah. Itu lebih bagus di dalam menjaga apa? Ukhuwah. Lebih baik akibatnya. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Ya udah, tiga aja lah. Nambah satu. Masih 18. Hmm. masih banyak. Eh, tiga nih. Nih, komen dong. Nah. Itu saja ya. Insyaallah kita ambil yang lainnya di pertemuan yang datang. सिद्धानकम मम हन्दी शनिवार Thank you.